Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul zalzalah mithla nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna salihun. Allahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin salihah wa bil khusus al musannif fil kitab al Imam Abdullah bin Ali al Haddad min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قطب الدائرة الحبيب الذي له الآيات الباهرة والمنن المتكاثرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي لم تزل ألسنتنا له ذاكرة ولمعروفه شاكره sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk bisa kumpul di majlis yang mulia ini di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita semuanya di Masjid As-Segaf ini untuk mengkaji Kitabul Hikam karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kitab yang berisi hikmah-hikmah yang penuh dengan makna di dalam kehidupan kita sehari-hari mari kita lanjutkan pembacaan Kitabul Hikam di Masjid Azikaf ini Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa'i bima hasalahu minha ay ad-dunya ala syakin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqinin berkata beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad ajaban saya ini heran liman yatlubud dunya wahwa min tahsiliha ala wahmin saya ini heran terhadap orang yang pencari dunia siangnya total untuk mencari dunia malamnya total untuk mencari dunia wahwa min tahsiliha ala wahmin sedangkan dia itu dalam keadaan ragu belum tentu dia ini dapat apa yang dia cari ya, terkadang dia dapat tapi tidak sebanding dengan usaha yang sudah dikeluarkan heran ini kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad saya heran dengan orang yang fokus untuk mencari dunia padahal dia dapat atau enggaknya itu ala wahmin masih dalam keadaan yang diragukan bisa dapat bisa juga tidak dapat wa minal intifa'i bima hassalahu minha ay ad-dunya ala syakin Kemudian kalau seandainya dia dapat dia bisa memanfaatkan atau tidak bisa memanfaatkannya itu semua masih dalam keadaan ragu ala syakin terkadang dapat dikumpulkan bisa waktu mau memanfaatkan uangnya ternyata nggak bisa dimanfaatkan wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqinin Sedangkan dia itu meninggalkan dunia atau keluar daripada dunia itu dalam keadaan yakin. Kalau enggak dunianya yang meninggalkan dia, ya dia yang meninggalkan dunia. Jadi ini ungkapan keheranan dari Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Orang yang mencari dunia pontang-panting, fokus untuk cari dunia sampai enggak ada waktu untuk akhirat. Padahal dia dapat atau enggak dapat itu masih dalam keadaan yang diragukan. Bisa jadi dapat, alhamdulillah. Bisa jadi tidak dapat. Bisa jadi dia dapat tapi enggak sebanding dengan usahanya. Kemudian ketika sudah dapat belum tentu dia juga bisa memanfaatkannya. Berapa banyak orang Ngumpulkan uang, ngumpulkan harta dia. Sudah terkumpul hartanya, mau dia memfoya-foya, mau menikmati hartanya, ternyata kena sakit. Tidak bisa dinikmati hartanya. Sakit setruk, dia cuma bisa tidur di atas kasur. Waliyahzubillah min dalik. Memang dunia ini menjadi ajil seakan-akan patung sapi yang menipu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu umatnya Nabi Musa, mereka tergoda dengan patung sapi yang dibuat oleh Samiri, patung sapi dari emas yang bisa mengeluarkan suara. Ada yang bilang itu versinya macam-macam. Ada yang bilang itu mengeluarkan suara karena diambilkan pasir yang pernah diinjak sama malaikat Jibril sehingga bisa mengeluarkan suara. Ada lagi yang bilang, "Anda ini kehebatannya Samiri. Patung emas itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau ada angin yang berhembus, itu ada lubang-lubang di patung itu, menjadikan patung itu bisa mengeluarkan suara." Versinya macam-macam. Yang jelas karena patung sapi emas ini banyak daripada umatnya Nabi Musa yang sebelumnya sudah beriman jadi murtad Dan kalau yang bisa memurtadkan, yang bisa melalaikan umatnya Nabi Muhammad bukan patung sapi, tapi dunia. Dunia ini katanya kata Rasulullah ini adalah fitnah bagi umat yang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati almal. Sesungguhnya setiap umatnya para nabi itu ada fitnahnya masing-masing. Tadi umatnya Nabi Musa ada fitnahnya, yaitu patung sapi itu, itu tadi. Kemudian kalau umatnya, kalau fitnahnya umatnya Nabi Muhammad, almal harta, harta benda. Ini adalah fitnah bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau kita mau menilai fokus kita lihat bagaimana kehidupan dunia ini cuma permainan aja. Kalau memang dunia itu harta yang banyak itu menyebabkan seseorang menjadi mulia maka semua orang yang sudah sama Allah dikasih harta tapi buktinya enggak orang kafir dikasih harta sama Allah orang kafir dikasih harta berarti dunia ini bukan sesuatu yang mulia kemudian kadang sudah kita cari belum tentu bisa kita manfaatkan Orang itu sering berkata hartaku, hartaku. Sesungguhnya definisi hartanya kita itu apa? Baju yang sekarang ini kita pakai dan makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya kita, itu hartanya kita. Makanan yang masih ada di piring, ini belum tentu jadi hartanya kita. Kenapa? Belum tentu kita sempat menikmati, mungkin piringnya jatuh, makanannya jadi kotor, nggak layak dimakan Mungkin makanannya diambil sama orang lain. Ini makanan yang ada di hadapan kita. Kita tidak bisa mengatakan ini hartanya kita kok. Kenapa? Belum kita manfaatkan. Uang yang ada di dompet kita ataupun yang ada di rekening bank kita belum tentu jadi miliknya kita. Kenapa? Apa kita yakin kita bisa hidup untuk memanfaatkan uang ini? Belum tentu. Terkadang rekeningnya sudah banyak uangnya, mati-matian dia cari dunia, waktunya memanfaatkan malah meninggal. Terkadang orang itu ngumpulkan harta yang banyak, biar bisa jadi orang yang kaya. Begitu terkumpul hartanya banyak, kena sakit. Tidak boleh makan sate, darah tinggi, kolesterol. Tidak boleh makan yang manis-manis. Sakit gula, kencing manis. Tidak boleh makan kacang-kacangan, asam urat. Akhirnya apa yang dimakan? Nasi sama jagung. Sama kayak makanannya ayam. Yang dimakan apa? Rumput-rumputan. Orang yang nggak begitu kaya bisa makan kambing, dia makan makanannya kambing, ya godong-godongan itu. Ini hakikatnya dunia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un kata Allah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum kami ini sudah membagi antara mereka penghidupan mereka rezekinya mereka sudah dibagi kata Allah ini kata-katanya kan kosamna kosamna itu menggunakan fi'il madhi berarti sudah dibagi berarti yang kita cari selama ini dunia itu sudah bagiannya kita kalau kita ditakdir sehari mendapatkan bagian 50 ribu kerja 24 jam ya jatahnya tetap dapat 50 ribu kalau kita ditakdir hari ini mendapatkan rezeki satu juta, sekalipun tidak keluar dari rumah tetap rezekinya datang sama dia satu juta. Ini kenapa? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sudah kami bagi kata Allah, bagi setiap-setiap manusia ini ada rezekinya masing-masing. Wa ba'dahum fawqa Dan kami tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain ada yang kaya ada yang miskin ada yang pas-pasan ada yang super kaya sampai bingung uangnya mau dipakai buat apa ada yang super miskin sampai bingung bisa hidup gak sampai besok karena tidak punya uang untuk beli makanan itu semua sudah ada ketentuannya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat itu masing-masing itu diangkat ada derajatnya masing-masing lihat takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya supaya masing-masing yang lain itu bisa memper, bisa mempekerjakan yang lain contohnya ada yang ditakdirkan sama Allah jadi curagan dia bisa mempekerjakan orang yang status sosialnya di bawahnya dia ada yang ditakdirkan jadi bos punya toko dia bisa mempekerjakan orang untuk jaga tokonya ada yang ditakdirkan dia punya pabrik dia bisa ditakdirkan untuk mempekerjakan orang supaya bisa mendapatkan penghasilan daripada pabriknya itu semua sudah diatur sama Allah sudah diatur semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi masing-masing kehidupan ini ada yang di atas ada yang di bawah kalau semua sama Allah diatur jadi bos semuanya, tidak ada yang jadi pegawai, repot malahan. Tapi diatur dengan indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi bos, masing-masing mendapatkan kedudukannya sendiri-sendiri. Terus apa bisa kita mengatakan, oh berarti yang bos lebih bahagia daripada yang pegawai? Belum tentu seorang bos pimpinan atau juragan tamak sama pegawai yang kona'ah hidupnya lebih nikmat pegawai yang kona'ah seorang bos yang tamak sudah punya mobil satu pengen dapat mobil lagi mikir cara supaya car caranya gimana supaya bisa mendatangkan dunia yang lebih banyak lagi kadang-kadang sudah kaya tidurnya sehari cuma tiga jam kenapa? mikir takut kalau bisnisnya gagal Takut kalau usahanya nanti gak sukses. Ada lagi yang hidupnya pas-pasan. Gajinya pas. Ya, untuk makan cukup lah. Makannya cukupnya cuma bisa nasi, tempe, sambal. Tapi dia nerima. Itu bersyukur. Alhamdulillah bisa makan pakai nasi, pakai tempe. Daripada cuma nasi sama sambal. Ini kalau kita pikir, lebih enak yang mana hidupnya? Lebih enak yang gajinya kecil, atau yang rezekinya sedikit tapi dia orangnya kona'ah daripada dia rezekinya banyak tapi banyak keinginan tomak warahmatu rabbika khairun mimma yajma'un dan rahmat daripada Tuhanmu maksudnya apa? ini surga khairun mimma yajma'un itu lebih baik daripada apa yang engkau kumpulkan jadi intinya kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang nggak kaya melarat, ya cukup melaratnya di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia jadi orang yang kaya, jangan jadi kaya cuma ada di dunia, tapi jadilah kaya sampai nanti ada di akhirat masuk surga. Itu yang penting rumahnya yang terakhir nanti surga, itu yang terpenting. Semuanya yang kita kumpulkan ini pasti akan kita tinggalkan soalnya. Yang melarat pasti nanti bakal meninggalkan kemelaratannya. Yang kaya juga pasti bakal meninggalkan kekayaannya. Semuanya masuk ke dalam surganya Allah yang dihitung nanti amalnya bukan lagi kekayaan. Rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa-apa yang sudah kamu kumpulkan ya, kalau yang repot itu kalau sudah melarat di dunia sudah melarat hidupnya di dunia masih tetap jalani yang haram sudah melarat tetap ikut judi masang judi sekarang lagi sekarang lagi banyak penambang ini. Ini bukan tambang emas, tambang cap jikia. Sekarang yang lagi ngetren itu masang judi. Ini melarat ini hidupnya. Ini akhirnya dia melarat di dunia, nanti di akhirat melarat. Khasirud dunya wal akhirah. dalikah wal khusranul mubin. Sudah rugi di dunia, rugi lagi nanti di akhirat dan ini kerugian yang nyata kata Allah. Khasirud dunya wal akhirah. Di dunianya sudah rugi, nanti di akhirat lebih rugi lagi. Di dunia mungkin rezekinya pas-pasan. Nekat mainan judi. Nekat jual beli barang yang haram. Sudah pas-pasan ngerjakan yang haram terus. Akhirnya di dunianya melarat, di akhirat nanti diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalau memang kita ini ditakdir bukan menjadi orang yang kaya, itu yang sabar. di dunia ini nggak lama kok. Di akhirat nanti kehidupannya itu abadi melarat hidup di dunia 60 tahun itu sangat sebentar dibandingkan kehidupan abadi nanti di akhirat. Ya, kayaknya kita sabar dengan keadaan kita, jangan sampai kita kalau sudah hidup melarat di dunia sampai nanti masih melarat di akhirat. Wal billah min dhalik. Semuanya ini bakal kita tinggalkan. Orang yang kaya pun dia bakal meninggalkan hartanya yang kaya ngumpulkan harta ngumpulkan mobil ngumpulkan uang beli mobil waktu dia mau menikmati mobilnya meninggal orang lain yang menikmati mobilnya ngumpulkan harta yang banyak mau bangun rumah rumahnya jadi belum sempat ditempati orang yang meninggal rumahnya dipakai sama orang ada lagi nanti yang ngumpulkan macam-macam berusaha berusaha merintis usaha perusahaan mati-matian tidak tidur kalau perlu tiap malam buat membesarkan perusahaannya ternyata kalau sudah meninggal perusahaannya jadi miliknya orang lain ditinggalkan semuanya itu pasti yakin istrinya dibelikan macam-macam perhiasan perhiasan, kalung, gelang, gelang kaki sekalian kalau perlu. Kalau perlu kalungnya emasnya besar sampai kayak rantainya kapal sekalian. Kalau sudah meninggal, bisa jadi jadi istrinya orang gitu ya. Dirawat istrinya. Perawatan macam-macam. Kuku harus roto katanya, katanya. Perawatan. Kuku yang alis, yang macam-macam pokoknya kalau meninggal, kalau suaminya meninggal, istrinya cari suami lain lagi. Sudah ini kehidupan dunia. Semuanya itu pasti ditinggalkan. Yang dibawa mati ya cuma amalnya. Dan orang yang hidup di dunia rumahnya gubuk, sama yang hidup di dunia rumahnya istana, meninggal kuburannya ya ukurannya sama. Tidak ada ceritanya ini karena hidup di dunia, rumahnya di tempat tinggal di sana, kuburannya satu alun-alun kalau perlu. Tidak mungkin ada. Ya kuburannya ya sama, yang kaya, yang miskin, yang soleh, yang gak soleh, yang bejat, yang fasik, yang wali sekalipun itu kuburannya sama, ya kotaan itu. Sama semuanya. Hanya yang kita pikirkan fokusnya itu sama akhirat ya dunia hidup di dunia harus cari dunia jelas buat makan buat kebutuhan sehari-hari cari dunia tapi fokus utama cita-cita utama itu akhirat itu fokus yang utama dan dijadikan dunia itu sebagai fokus satu-satunya cita-cita percuma nyesel nanti kalau tidak dunia yang meninggalkan dia, ya dia yang meninggalkan dunia. Kemudian Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Kata Allah, manusia ini wa laqad makkannakum fil ardi. Manusia ini dikasih kekuasaan sama Allah di muka bumi. Selain manusia, itu bisa jadi sarana atau alat bantu bagi manusia selain manusia tumbuh-tumbuhan bisa dimakan sama manusia bisa nanti ditanam diperjualbelikan jadi uang untuk membantu manusia jadi kekuasaan itu punya manusia sapi yang sebesar itu itu bisa digiring untuk disembelih sama manusia coba kalau bayangkan sapinya marah Seruduk sekali hancur suran manusianya. Diinjek-injek selesai manusianya. Kirim salam berangkat langsung. Tapi diatur sama Allah. Kambing bisa disembelih dimakan sama manusia. Sapi yang sebesar itu bisa disembelih dimakan sama manusia. Kenapa dikasih kekuasaan sama Allah? Jadi makhluk yang punya akal satu-satunya yang paling berkuasa. Kuda yang sekuat itu bisa diatur jadi alat tunggangannya manusia. Unta bisa diatur jadi alat tunggangan manusia. Kerbau bisa digunakan mengatur untuk membantu manusia, bajak sawah. Ini semua lebih hebat daripada manusia. Kuatnya kuda, kuatnya sapi, kuatnya kerbau sama manusia, ya lebih kuat hewan-hewan ini. Tapi sama Allah diatur dengan sedemikian rupa sampai manusia bisa menguasai sekalipun lebih kuat. Diatur sama Allah. Dan lanjut waj'alna lakum fiha ma'ayis. Dan sama Allah dijadikan di dalam kehidupan dunia ini ma'ayis. Jamak daripada ma'isyah. Macam-macam sarana penghasilan ada yang penghasilannya di udara. Ada yang penghasilannya di laut nelayan. Ada yang penghasilannya di darat peternak dan banyak macam-macam lagi yang lain. Itu sama Allah dijadikan masing-masing manusia itu mereka punya sarana penghasilan qalilam ma tashkurun akan tetapi sedikit daripada kalangan manusia itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian karena itu jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang menyatakan fa wallahi mal faqra akhsha alaikum demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan yang aku khawatirkan kepada kalian walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum kan tetapi yang aku takut dibentangkan dunia sebagaimana dibentangkan untuk umat sebelum kamu dibentangkan dunia ini untuk kamu maksudnya apa dijadikan gampang orang itu mencari dunia sampai jadi cinta sama dunia Fatana fasuha kama tanafasuha. Akhirnya kamu rebutan mencari dunia sebagaimana kaum-kaum yang sebelumnya juga rebutan mencari dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakadhum. Dan dunia ini akan menghancurkan kamu sebagaimana dunia menghancurkan kaum-kaum sebelum kamu. Ini kata Rasulullah. Bukan kefakiran yang ditakutkan sama umatnya Rasulullah umatnya Rasulullah itu insya Allah nggak mungkin sampai fakir insya Allah fakir ini apa tuh fakir itu orang yang sehari-hari nggak punya penghasilan sama sekali itu fakir atau penghasilannya setengah daripada kebutuhannya butuh sehari untuk makan misalkan 10 ribu penghasilannya di bawah 5 ribu insya Allah umatnya Rasul tidak ada yang sampai sefakir ini orang bilang krisis-krisis itu krisis ini Tetap kita makannya sehari berapa kali lah? Ya tetap tiga kali kok makannya. Tetap. Cuma mungkin labuhnya aja agak beda. Biasanya bentuk sate kok sekarang tempe ya. Biasanya ayam kok sekarang pecel. Biasanya telur kok sekarang godong. Es eh, itu. Tapi tetap makannya sehari tiga kali. Tidak fakir masih am. Masih dikatakan ya lumayan hidupnya. Insya Allah umatnya Rasulullah ini insya Allah nggak jadi fakir, nggak melarat-melarat banget. Ya masih makan sehari-hari masih cukup insya Allah. Kenapa kata Rasul fakir ini nggak aku khawatirkan untuk kamu. Yang dikhawatirkan sama Rasulullah dibentangkan dunia sampai akhirnya orang itu gampang mencari dunia sampai akhirnya cinta sama dunia akhirnya jadi cinta sama dunia akhirnya rebutan dunia gara-gara uang teman yang jadinya akrab aslinya sebelumnya akrab bisa jadi bacok-bacokan gara-gara dunia nanti saudara bisa rebutan warisan gara-gara dunia nanti orang bisa saling bunuh bisa saling menjatuhkan bisa saling menghina ini yang ditakutkan Fatuh batuh likukum kama ahlakatuhum dan dunia nanti akan menghancurkan umatnya Muhammad yang dikhawatirkan sama Rasulullah sebagaimana dunia menghancurkan umat-umat yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita selamat daripada semuanya ini dan kita dijadikan hamba yang tidak cinta kepada dunia insyaallah. Lanjut kepada kalimat hikmah yang selanjutnya. Qala radhiyallahu anhu man ta'awwada naqdhal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim barang siapa yang terbiasa untuk istilahnya apa me, melent, melunturkan semangat melemahkan semangat hila bainahu wa bainal ghanaim maka dia dihalangi daripada keberuntungan Orang kalau sering melemahkan semangatnya, sering putus asa, maka dia itu jauh daripada keberuntungan. Jadi orang itu kalau punya cita-cita itu nggak bisa, dia cuma berharap, nggak mungkin. Ya saya ini cita-cita kepengen haji, tapi tidur di rumah. Ya saya cukup doa aja, nggak mau usaha, nggak bisa setidaknya itu kurang itu kalau kepengen haji katanya suruh nyalengi walaupun sehari seribu suruh nyalengi yang penting apa niat dulu nanti masalah sarana dia bisa berangkat atau enggak itu urusannya Allah usaha dulu usaha dulu celengono dulu walaupun sehari tidak apa-apa sehari nyalengi seribu lima ratus seribu lima ratus akhirnya suatu saat mungkin ada orang yang lihat ini buatnya apa? buat lengi haji oh tidak usah nyelengi saya berangkatkan misalkan seperti itu jadi segala sesuatu itu harus ada usaha nggak bisa cuma berharap harus semangat hidup ini harus semangat kalau hidup ini sudah semangatnya luntur dikit-dikit putus asa semangatnya lemah dikit-dikit ya sudah malas lah cari yang lain maka orang yang semacam ini jauh daripada keberuntungan dikatakan dalam syair tamannaita antum sia faqihan munadhiran bi ghairi anain wal jununu fununu terkadang manusia itu berharap kepingin jadi orang yang faqih faqihan munadhiran orang yang faqih yang pinter mungkin bahsul masailnya pinter pendapat-pendapatnya kuat bi ghairi anain tapi tidak mau susah payah ini kata syairnya wal jununu fununu. Dan kegilaan itu macam-macam. Ini termasuk gila ini. Kepingin hidupnya status sosialnya meningkat, tapi tidak mau usaha. Ini kaitannya sama yang tadi. Usaha mencari dunia itu boleh. Tapi yang tidak boleh cinta dunia. Usaha cari dunia boleh. Merintis usaha supaya jadi orang kaya itu boleh. Yang tidak boleh itu cinta dunia. Itu yang tidak boleh. Kepengen status sosialnya meningkat tapi cuma tidur di rumah. Ini wal jununu fununu, ini kegilaan ini macam-macam. Di antaranya yang semacam ini. Mau jadi orang yang alim cuma tidur, tidak mau belajar. Ah, saya tidak mau belajar, saya yang penting tidur, sholat ya sholat. Insya Allah nanti mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kucing yang tidak punya akal bisa ketawa dengar omongan yang semacam ini. Tidak mungkin. Orang kalau mau jadi alim ya harus belajar. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu. Katakan kalau mencari harta itu penuh dengan rintangan itu orang siap, apalagi kalau mencari ilmu itu harus dengan usaha. Semuanya itu harus diperoleh dengan usaha. Tidak ada sesuatu yang gratis ada sesuatu yang gratis harus dengan usaha tidak mungkin orang mau dapat piala tapi tidak ikut lomba kepingin saya berharap dapat piala juara lomba ceramah tapi tidak pernah ikut lomba ceramahnya tidak mungkin ya, termasuk gila itu tadi wal jununu fununu gila itu macam-macam tidak mungkin ya kalau mau dapat piala dari hasil lomba ya harus ikut lombanya dulu biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali dengan kadar usaha kita itu nanti kita peroleh derajat yang tinggi di sisi Allah berdasarkan kadar usahanya berdasarkan kadar usaha seseorang dia dapat kedudukan tinggi di sisi Allah faman talabal ula sahiral layali Barang siapa yang menginginkan kedudukan tinggi, ya kalau malam jangan tidur. Tahajud dia. Jangan full waktu malamnya untuk tidur. Bangun tahajud kalau pengen kedudukan tinggi di sisi Allah. Tarumul izza tsumma tanamu lailan yahusul bahra man talabal la'ali. Kamu kepengen menjadi orang yang mulia tapi tidur malam. Malamnya full untuk tidur, siangnya tidur lagi paginya habis subuh tidur lagi kepengen jadi orang yang mulia mustahil husul bahra man talabala ali orang itu kalau mau cari mutiara itu harus nyelam ke dalam laut baru bisa dapat mutiara tidak mungkin duduk leha-leha di dalam rumah habis itu nanti mutiaranya keluar dari laut marani dia tidak mungkin harus semuanya itu pakai usaha Man ramal ula min ghairi kaddin adhu al umrah fi talabil muhali. Dan barang siapa yang menginginkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang tinggi, tapi tanpa usaha, berarti dia menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Man ramal ula min ghairi kaddin adhu al umrah fi talabil muhali. Pengen status sosialnya meningkat jadi orang yang kaya boleh jadi orang kaya yang tidak boleh cinta dunia tapi tidak mau usaha tidak mungkin mau jadi orang yang alim tapi tidak mau belajar tidak mungkin diceritakan itu Syekh Abu Zakaria Al-Ansari beliau ini pengarang daripada kitab Fathul Wahhab kalau tidak salah kitab rujukan Mu'tabaroh di dalam madhab syafi'i Syekh Abu Zakaria Al-Ansari ini dia itu kerjanya bagian ngambil nasi di sekolah Al-Azhar Mesir ya, sekolah Al-Azhar yang ada di Mesir itu sekolah yang luar biasa dari zaman dulu itu universitas itu bahkan Imam Ibn Hajar itu lulusan Al-Azhar katanya Imam Ramli juga lulusan Al-Azhar jadi dia bagian ngambilkan santri-santri makanan di Al-Azhar akhirnya pernah suatu ketika ketika dia masih bagi-bagi makanan ada orang yang manggil tapi manggil niatnya menghina ya Syekhul Islam ta'al wahai Syekhul Islam kemari ke sini kasih saya makanan dipanggil Syekhul Islam Syekhul Islam itu orang yang alim yang alim, yang hebat itu bisa dapat gelar Syekhul Islam. Orang yang alim, orang hebat dapat gelar Syekhul Islam. Ini Syekh Abu Zakaria Al Ansori waktu itu dia masih belum jadi orang yang alim dipanggil Syekhul Islam. Dihina. Dalam hatinya dia mengatakan wallahi la akunanna Syekhul Islam. Demi Allah saya harus jadi Syekhul Islam. Langsung keluar dari Al Azhar dia belajar cari ilmu terus mati-matian cari ilmu dapat waktu 10 tahun kemudian para ulama yang ada di Mesir kumpul semuanya ayo sekarang kita lihat kita cari siapa ulama yang paling pantas untuk mendapatkan gelar Syekhul Islam dicari dipilih sampai ya? ulama ini tidak masuk ulama ini tidak masuk ulama ini kurang bisa di ilmu ini coret dan kurang bisa ilmu balaghahnya coret ulama ini dia kurang bisa ilmu manteknya coret ulama ini kurang pintar fikihnya coret ulama ini kurang pintar nahunya coret sampai nyari ulama yang pintar di semua bidang baru bisa jadi syekhul islam ternyata yang menjadi syekhul islam adalah syekh Abu Zakaria Al-Ansari perlu kita ketahui Syekh Abu Zakaria Al-Ansari itu ketika mulai belajar mulai belajar keluar dari Al-Azhar itu umurnya 54 tahun 54 tahun baru mulai belajar baru mulai taklim dalam jangka waktu 10 tahun dia bisa menjadi Syekhul Islam jadi ya, semuanya itu pakai perjuangan dakwah itu juga pakai perjuangan Para nabi itu berjuang. Nabi Ibrahim berjuang. Musuhnya Namrud hebat. Nabi Musa musuhnya Firaun hebat. Nabi Muhammad musuhnya Abu Jahal hebat juga. Kafir luar biasa. Ini masing-masing para nabi ini berjuang. Berjuang terus. Bagaimana? Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Bayangkan kalau kita pikir seorang diri lawan raja, nggak sebanding. Tapi akhirnya ternyata bisa kalah juga Raja Namrud. Akhirnya banyak juga yang memeluk agama Islam. Nabi Musa itu dengan bala tentara yang cuma sedikit melawan Fir'aun. Akhirnya juga menang Nabi Musa. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad melawan Abu Jahal. Jahal waktu itu orang yang kuat. Masanya itu banyak. Nabi Muhammad melawan Abu Jahal, berat juga lawannya. Kalau Fir'aun itu ketika mau meninggal, ya sudah meninggal. Tapi kalau Fir'aun umatnya Nabi Muhammad yaitu Abu Jahal, ketika mau meninggal, sudah mau meninggal ini, mau di pancung istilahnya kepalanya itu masih protes eh kamu kalau mau menggal leher saya itu dari leher yang bawah gini jadi nanti ketika Muhammad lihat kepala saya masih kelihatan gagah ini sudah mau mati masih sombong sama Nabi Muhammad Abu Jahal sudah mau mati sudah tinggal diri masih sombong nyembelihnya suruh dari sini jangan dari sini nanti kelihatan kecil tidak gagah dari sini baru gagah Abu Jahal, Fir'aun yang umat Muhammad. Oke, setiap orang yang ingin berdakwah di setiap zaman yang di situ terdapat jiwa Nabi Ibrahim, jiwa Nabi Musa dan jiwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ juga terdapat jiwa Abu Jahal. Di situ juga terdapat jiwa Fir'aun. Di situ juga terdapat jiwa Namrud. Bagaimana kita menghadapinya? Tidak usah pakai bala tentara, tidak usah. Cukup sabar aja. Sabar yang tekun, yang istiqomah pasti nanti akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil kita itu jalani proses, tidak usah mikir nanti hasil akhirnya gimana. Jalani prosesnya aja. Kita dakwah misalkan ngajak masyarakat kita untuk sholat berjamaah Ngajak masyarakat kita untuk mendirikan masjid Pasti banyak gangguannya Tapi jalani Nanti Allah yang akan membuka jalannya untuk kita. Jalani aja. Jalani. Kemudian ketika kita itu sudah memulai sebuah usaha terus ternyata terbentur gagal, jangan kita ini putus asa. Coba lagi. Misalkan gambarannya bidang dakwah ya Misalkan kita ini ngumpulkan anak-anak muda sekitar kita untuk yang mungkin anak kecil-kecil TPA, anak-anak yang muda diajak sholat berjamaah di masjid, warga diajak sholat berjamaah di masjid, mengadakan kajian di masjid. Misalkan awal yang hadir sudah mulai banyak, timbul gangguan. Ada orang yang ganggu, merotoli orangnya, satu demi satu keluar keluar keluar sampai tinggal sedikit lagi. Jangan putus asa, lanjutkan terus. Kenapa? Ini sudah setengah jalan ini. Kalau kita punya sebuah usaha, kemudian usaha kita kok kemudian itu hancur atau diganggu orang, jangan diteruskan. Ini berarti sudah setengah jalan. Berarti apa? Setelah kehancuran ini, insya Allah kita akan sukses. Setiap usaha dalam dakwah ataupun dalam bidang yang lain sudah mati-matian merintisnya tahunan kita ayo buat TPA anak-anak sudah banyak yang ikut ternyata diganggu difitnah sama orang yang ikut TPA habis tinggal tiga orang muridnya jangan berhenti lanjutkan terus setelah ini bakal datang ke kesuksesan mungkin dari dari tiga orang bisa jadi tiga ribu orang yang ikut TPA nya mungkin fadlullah wasik Karunia Allah ini luas. Kan di Al-Qur'an itu diceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dalam surat An-Nahl ayat 92, jangan kamu itu seperti orang yang memintal benang sudah jadi kemudian diuculi satu-satu diudari satu-satu Jangan jadi orang yang semacam itu. Ini ayat ini diturunkan sama Allah waktu itu buat orang yang sudah mulai beriman. Sudah mulai beriman, sudah mulai iman, iman, iman. Ketika lihat orang kafir yang jumlahnya banyak, goyang imannya. Kepingin balik kepada kekufuran. Kata Allah jangan seperti itu. Itu bagaikan perempuan yang menenun benang sampai pintalan bendung itu mungkin sudah jadi kain sudah jadi pakaian kemudian diudari lagi satu persatu ini katanya dulu sampai disifatkan semacam ini karena di Mekah dulu ada namanya Rabtoh binti Amr bin Ka'ab atau ada lagi mengatakan Rabtoh binti Said At-Taimi itu Rabtoh ini dikenal perempuan yang tidak beres kerjaannya dia kerjaannya Rabtoh ini tiap hari mental benang bisa jadi diudari lagi mental lagi diudari lagi ini kita kalau lihat orang semacam ini ya sudah tidak waras ini sudah bawa rumah sakit jiwa terkadang kita dalam kehidupan juga sering melakukan hal yang sama kita mau membiasakan diri untuk sholat duha misalkan biasa sholat duha, sholat duha terus kok delalah waktu itu sibuk tidak sholat duha ini berarti kita sudah ngudari tenunan benang yang sudah kita tenun selama ini hati-hati sekali kita tidak melakukan rutinitas bisa jadi besok tidak melakukan lagi sudah istiqomah sholat duha sebulan sibuk sehari tidak sholat duha dua hari tidak sholat duha mau mulai lagi hari yang ketiga capeknya sama ketika mau mulai lagi dari hari yang pertama Makanya semangat itu jangan putus asa. Terus semangat terus. Jangan gampang tur patah semangat di, di tengah jalan. Terus semangat terus. Dalam menuju Allah swt juga harus semangat. Membiasakan perbuatan yang baik, mengajak manusia kepada kebaikan itu semua harus dengan semangat, harus dengan kesabaran. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru." Baik orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Bersabarlah kamu sekalian. Sabar. Wasabiru. Ada isbiru, ada sabiru. Kalau isbiru itu sabar, kalau sabiru jadilah kamu ini lebih sabar daripada orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Orang kafir itu kalau dakwah itu kristenisasi di desa-desa itu kadang-kadang sampai tahunan mereka tinggal sabar mereka dakwah kepada kekufuran, orang Islam harus lebih sabar lagi. Isbiru wasabiru. Warabitu, kemudian siap siaga. Siap untuk jihad. Sudah bukan jihad perang apa? Siap untuk jihad di jalan Allah. Berjuang dakwah di jalan Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung firman Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan kita ini gampang patah semangat. Jangan sampai gampang patah semangat. Ya, gambarannya seperti yang tadi itu. Sudah mintal benang ditenun, kemudian dicopoti lagi. Ini orang yang semacam ini berarti dia tidak memiliki semangat yang kuat di dalam usahanya.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 أيقنت أنك محسن وهاب فكرات بابك وهو نعم الباب وطفقت ألتمس الوصول وإنما بالاجتهاد أقيمت الأسباب نادتني الأعمال تدعوني لها فسمعت لكن ما هناك جواب ما سرني مني سوى حب لمن أحببتهم فهمهم الأحباب عرفوا جلية أمرهم فتوجهوا بالصدق نحوك بعدما قد طابوا فهم العباد المخلصون وكم بهم عبد كريم ما عليه حساب شهد الحقائق فاختفى في نورها فعليه من ذاك الخفاء حجابه ما لاح شاهده على ذي فتنة إلا ونازله به الإعجاب منح بها خص الإله من ارتضى من خلقه سمعوا النداء فأجابوه هذا لعمر الفوز والزلف لمن لهم إذا بان الخفاء الباب أهلي ونعم الآن حسبي أنني فرع لكم جاءت به الأنساب لأمر بها سبق القضاء بالشاهدين تخصيص لي فتحت به الأبواب حققته وعرفته وفهمته فبه القبول لدي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 ihwaini minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi ajma'in wal aimatil mustahidin wal mufassirin wal muhaddisin wa musannifil kutubin nafi'a ajma'in usul minhum sayyidina al-imam al-muhajir Allahumma bin Isa wal habib Habib Ahmad bin Isa Al Habib Al Ustadz Al adham Al fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Balwi Kemalir wal Habib Nasir bin Al-Zad bin Muhammad Nasir Habib Bakar Asyakran Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran Abdullah bin Abu Bakar Akbar Wal Habib Bakar al Habib Nafakhru Al-Juf Syah Abu Salim Wal Ahmad bin Muhammad Al-Afsi Wal bin Mul Al-Afsi Habib bin Yusuf bin Abid al Habib bin Ketubul Al-Fas Umar bin Abdul Rahman Al-Tas Wa bin Abdullah Baros Kemalir Habib bin Ketubul Al-Syad Wa Khatil Bad Abdullah bin Ali Wal Haddad Ali bin Abdullah Al-Idrus Wal Habib Zain bin Zain Al-Habsi Ali bin Abdullah Al-Segaf Habib Segaf bin Muhammad Al-Segaf auladuh tsumma lan wahabi hasan bin sulaim bin Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Abdullah bin wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin talib alatas ثم لا يروى الحبيب بن سيدنا الجد الحبيب محسن بن علي بن سنكاب والحبيب على وحبيب بن شيخنا قربة الحبيب بن علي بن محمد الحبشي والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب بن شيخنا قربة الحبيب بن أبو بكر بن محمد السقف والحبيب شيخ بن أبو بكر السقف والحبيب بن قربة محمد أنس بن علوي الحبشي والحبيب عبد القدير بن عبد الرحمن السقف والأستاذ محمد نجيب بن السقف وأصولهم وفروعهم وتلميذتهم ومشايخهم وإخوان المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح أولئك هذه البلدة ومشايخ هذه الجهة بحقهم وعلى الله وأسرارهم عند الله وأن Allah yaj'aluna minal ladzina yastami'una wa yastami'una al-qawla wa fayattabi'una asana wa anna Allah yaftahu alaina wa ala auladina futuhal arifin wa yufaqihu wa yukafu wa yufaqihna wa iyyahum fid din wa yahdina wa iyyahum ila sawas sabil wa yu'allimna ta'wil wa yaj'alu sayyidana sayyidana Muhammadan lana syaikhan wa mursidan wa dalil wa anna Allah yutawilu amarna fi wa yuhasin akhlaqana wa yuwasi arzaqana wa yashfi mardana wa yafin wa yuafi mubtalana wa yurzawiduna taqwa wa yahfaduna min kulli adan wa balwa wa yaghdi jami'ad dunyunina daina dunya wal bil masyarah wa idnal akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa ma wahabahu